Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita kembali khanabatina azakumullah mengulas masalah al mustafna Ini perlu diulas karena sampai ada akhwat yang tanya sama saya masalah ini. Bayangin, ah, eh, di antara rumah umat yang ada saya tanya, ah, tentang masalah ini. Mustakhraj minal man fi ila akhirih. Ah, eh, masyaallah. Artinya apa? Artinya mereka sebaiknya mendengarkan walaupun dari jauh. Fala buddha minal bayan kalilan. Semampunya. Tapi ikhwan, ya, dalam bab ini, dalam bab ini ikhwan abidin azakumullah, kita membahas tentang permasalahan al-mustasna pada kalimat la ilaha illallah. Di sini lafzul jalalah Allah mustasna. Nah, eh, dikecualikan mustasna. Yang menjadi permasalahan sekarang ini ialah mustasna di sini mukharrajun Mustakhrajun min ain. Diambil dari apa? Kita kemarin mengartikan dikeluarkan ya. Ya, ada kata ya. Diambil. Istikhraj itu e, diambil dari sesuatu. Di sini khanafitin azakumullah, sebagaimana saya terangkan sebelumnya, ada yang namanya mustafna, ada yang namanya menti, ada yang namanya hukmul menti. Pada kalimat la ilaha illallah, lafzul jalala Allah ialah mustafna. Kemudian ilah, la ilaha, ilah ada menfi atau mustatna minhu. Kemudian khanabitina azakumullah, hukmul menfi ialah al-ubudiyah. Nafil ubudiyah. Baik, yang jadi permasalahan sekarang ini khanabitina azakumullah ialah pada kalimat lafzul jalala Allah. Diambil dari mana ini? Al-Kisai rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya al-mustasna mustakhrajun minal mustasna minhu bahwasanya yang namanya lafzul jalalah Allah mustafna ini diambil dari mustafna minhu fakat diambil dari kalimat al-ilah tamam diambil dari kalimat al-ilah dari sini khanafitin azakumullah dari ucapan al-kisai ini khanafitin azakumullah kata al-imam Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah berarti berarti di sini khanafitin azakumullah engkau hanya mengkobarkan memberitakan tentang Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu termasuk ilah. Tamam? Allah itu termasuk ilah. Sebab dia mustakhrajun min ilah. Fakat, hakada fakat. Tidak ada pemberitaan di sini khonafidina azakumullah tentang hukumnya. Amin. Amin. Saya ikhwan, supaya lebih memahami lagi. Belum kita masuk pada pembahasan la ilaha illallah. Anak kota anunya langsung gak paham. Kita bahas dulu yang namanya al qawmu ila zaidan. Atau yang lebih gampang lagi, yang lebih gampang lagi, khanafitina azakumullah, ialah pada contoh, Ja'al qawmu ila zaidan. Sama saja. al qawmu ila zaidan, atau ja'al qawmu ila zaidan. Sama saja. Itu ada al mustafna yaitu zaid. Agak Ada mustafna minhu manfi, yaitu qawm. Ada hukmul manfi, hukum mustafna minhu. Yaitu apa? al-maji jaa atau apa yang di sini maqamal qaumu illa zaidan maqamal qaumu illa zaidan di sini ada mustasna namanya apa zaid ada mustasna minhu yaitu al-qaum agar kemudian hukmu hukmul mustasna minhu atau hukmul manfi ialah adamul qiyam Agar Ada adamul qiyam. Yang jadi masalah sekarang ini, azza wa ialah Zaidnya mustasnanya di sini. Diambil dari mana? Diambil dari mustasna minhu sekarang ini. Diambil dari mustasna minhu yaitu al-qaum saja ataukah diambil dari kiam saja. Kiam yaitu hukumnya. Ataukah diambil dari dua-duanya. Al-Kasai rahimahullah berpendapat bahwasanya Zaid di sini karena bin azakumullah mustakhrajun minal qaum. Am mustakhrajun minal qaum diambil dari al qaum. Al qaum saja dari mustasna min saja. Ala qaul Kisai menurut pendapatnya Kisai rahimahullah takdirnya ya kawan ialah antum sekarang hanya semata-mata memberitakan tentang keadaan kaum saja. Nah, hanya memberitakan tentang keadaan kaum saja. Bahwasanya mereka itu maqamu. Mereka itu al kaum. Tidak berdiri kaum tadi. Sementara keadaan Zaidnya maskutun an. Paham? Didiamkan, tidak ngerti bagaimana keadaan dia itu. Sehingga takdirnya apa? Ma al qawm alladhi laisa fihim Zaid. Tidaklah berdiri suatu kaum yang mana tidak termasuk mereka Zaid tadi. Si Zaidnya nggak jelas keadaan dia itu. Hukumnya Zaid maskutun an. Tidak tahu apakah dia itu kaum atau kalam yakum. Berdiri atau nggak berdiri. Paham ini? Hanya semata-mata memberitakan tentang masalah kaum saja. Paham? Paham ya? Dengan Zaidnya tidak dikasih hukum kiamnya, hukum berdirinya. Atau tidak tidak diberikan pula eh, tidak tidak diberikan hukum kiam tadi. Tidak ngerti. Entah dia berdiri atau nggak berdiri, yang dibahas sekarang bukan Zaidnya, tapi kaumnya saja. Paham ini? Ya? Ini ala kaul al-kisai. Paham ini? Saya ulangi lagi. Katanya Al-Kisai rahimahullah bahwasanya kalimat Zaid di sini itu diambil dari al-qaum. Mustakhrajun al-qaum atau mukharrajun al-qaum. Disebutkan sama Imam Ibnu Qayyim al jawzi rahimahullah di dalam Al-Bari'ul Fawaid. Tamam? Kalau demikian yang dimaukan sama Al-Ghazali berarti tatkala kamu mengatakan al qawmu illa zaitan Zaid di sini mukharrajun minal qaum faqat di, dikeluarkan atau di, diambil dari kaum saja. Berarti kata beliau seakan-akan kamu ini tukhbir anil kaum faqat hanya memberitakan tentang kaum saja. Bahwasanya mereka itu layakumun. Mereka itu tidak berdiri. Wa Zaidnya, keadaan Zaidnya nggak jelas. Didiamkan, tidak kamu beritakan. Paham ya? Kamu nggak nggak nggak nyampaikan entah Zaidnya itu berdiri atau nggak berdiri. Paham tak? Jadi hukumnya itu, hukum berdirinya itu tidak kamu kasihkan kepada Zaid. Mafhum? Paham ini? Adalah kaul kisai. Al qaul kisai. Sekarang berlari pada kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mana mustasnanya? Lafzul jalalah Allah. Hada mustasna. Kata Kisai rahimahullah, lafzul jalal Allah mustasna ini Mustafrajun dari Al-ilah. Paham yang mustafraj dari al-ilah. Paham ini? Fakat kata dia. Maka ala kaulih menurut namanya kisah rahimahullah berarti kamu ini khanafitina azakumullah hanya semata-mata memberitakan tentang masalah ilah saja. Paham ini? Memberitakan tentang masalah ilah saja. La ilaha. Kalah. Sementara hukmul hukmul ubudiyah dikarenakan uh, ada hukmul manfinya ya, ubudiyah di sini Hukmul budiyahnya tidak kamu kasihkan kepada Zaid, eh, kepada, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ngerti apakah Allah Allah ma'bud ataukah غير ma'bud. Allah itu diibadahi ataukah tidak. Sebab kamu itu semata-mata memberitakan tentang ilah ini saja. La ilaha. Paham ya? Paham ini? Tidak ada sembahan. Kalau intahin. Kayak tadi itu. Kamu hanya memberitakan masalah kaum saja. Kamu mengatakan al-kaum la yakumun. Paham ini? kaum Nabi nggak berdiri. Bagaimana dengan Zaidnya? Allah alam, berdiri atau nggak berdiri? Saya pahami. Hah? Saya pahami. Loh. Demikian pula ini karena betina Allah. Ketika kamu mengatakan la ilaha illallah, lafzul jalal Allah, mustakhrajun min al-ilah diambil dari kalimat al-ilah. Itu mustaqraj min saja ka'annaka tukhbir an ilah fakat. Seakan-akan kamu ini karena betina Allah memberitakan tentang keadaan al-ilah ini saja. Bahwasanya al-ilahiyat itu la ilaha. La ma'bud. Paham ya? Sementara lafzul jalal Allah hukumnya maskutun anhu. Hukumnya ini didiamkan. Paham ya? Makanya dikatakan sama Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala kalau dengan pendapat demikian seakan-akan kita la nu'tihi al-ubudiyah. Kita tidak memberikan kepada Allah taala ubudiyah, penghambaan. Amin. Sehingga dari sini kalau dengan ucapan yang kisai kalau ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia belum masuk Islam. Sebab dia tidak mempersembahkan dia tadi untuk Allah semata. Sebab kamu hanya memberitakan tentang masalah ilahiyah saja. Amin, Amin. Ini dibahas cuma ini saja. La ilaha saja. Ini tidak. Amin. Ada ala Al-Kisai. Sekarang ala kaul jumhur wa sawab. Tamam? Dikatakan bahwasanya al-mustafna Mustafrajun min Manti. itu Mustafra minhu wa hukmih dan juga hukumnya sekalian. Paham ya? Paham ini? Maka ala kaul jumhur ya azakumullah berarti engkau ini karena bin azakumullah menerangkan bahwasanya Allah taala ilah. Tamam? Ilah. Jadi paham ini. Sekaligus kamu memberikan untuk Allah Taala hukumnya ilah ini. Yaitu apa? Al-ubudiyah. Saya paham? Al-ubudiyah. Sehingga kamu meyakini Allah itu ilah, sesembahan, dan engkau persembahkan ubudiyah. Paham ya? Ubudiyah. Sebagai hukumnya tadi untuk Allah Taala semata. La ilaha illallah. Sama kayak ini. al qawmu illa zaitan. Tidak, uh, tidaklah berdiri sesuatu kaum kecuali Zaid. Zaid di sini itu diambil atau, atau mustakhrajun dari kaum dan tiang dari kaum dan tiangnya maka di sini berarti kamu memberitakan bahwasanya Zaid ini minal kaum termasuk kaum tadi dari kami wah kamu berikan pula kepada dia hukmul qiyam dia berdiri paham ya dari kami inna Zaidan kaum bahwa minal kaum alladzina la yaqumun Zaid berdiri Zaid berdiri artinya kamu berikan kepada dia hukumnya dia berdiri juga Zaid ini kamu golongkan termasuk kaum. Paham? Termasuk kaum yang mana mereka tidak berdiri. Kalian paham itu? Kalimat la ilaha illallah. Lafzul jalla Allah mustakhrajun minal mustafna minhu wa hukmih. Diambil dan dikeluarkan dari uh, eh, mustafna minhu yaitu ilah dan hukumnya. Berarti ketika kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kamu menyatakan memberitakan Allah itu ilah. Paham? Allah itu sembahan. Sekaligus kamu berikan pula untuk Allah Taala hukumnya ilah tadi, yaitu al-ubudiyah. Sehingga dengan demikian ketika ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia pun masuk ke dalam Islam. Sebab so, meyakini Allah ilah dan juga memberikan mengikhlaskan ubudiyahnya, pengabaannya untuk Allah Taala semata. Kayak untuk Cindy, Sindi. Paham Sekarang paham. Allah alam nanti. Hah? Allah alam nanti. Yang kedua mengatakan bahwasanya uh, e, mustadnya itu diambil dari hukumnya saja. Paham? Saya pahamin. Maka berarti kan Allah, kamu ketika mengucapkan maqam qaumu ila zaidan, kamu berikan untuk Zaid hukumnya mustadna minhu tadi. Apa itu? Berdiri. Kamu katakan Zaid itu berdiri. Kalau saja. Pembahasan apakah dia termasuk kaum? Maskutun an. Diamkan. Dengan tafsirnya inna zaitan qaum wa laisa minal qaum. Zaitan berdiri, tapi bukan termasuk kaum. Loh kenapa kok demikian ya? Kamu hanya menyatakan Zaid, eh, kamu berikan pada dia hukumnya saja, berdiri saja. Lanjut. Soal ya? Jumhur Nuhat dan itu adalah kaulnya Al-Sunnati wal Jamaah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. وعلى آله وصحبه ومن والاه Hanafitin azakumullah terakhir kita membahas ucapan al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala tentang permasalahan al-mustathna beliau mengatakan dalam al-Bada'i' membantah ucapan Al-Imam Al-Kisai rahimahullah yang menyatakan bahwasanya al-mustathna mukharrajun minal manfi. Sesungguhnya mustasna, yakni lafzul jalala Allah, itu mukharrajun, diambil dari al-manfi, yaitu mustasna minhu. Beliau rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasanya lafzul jalala Allah itu mukharrajun minal manfi. Wa hukmih, diambil dari al-manfi, itu mustasna minhu, itu ilah. Dan juga hukumnya sekalian, yaitu al-ubudiyah. Sehingga fala yakulu dakhilan fil manfi, maka tidak masuk pada al-mustathna min. Khulafanya ya khana azakumullah dalam masalah mustafna apakah dikeluarkan dari atau diambil dari mustathna minhu ataukah di, diambil dari hukumnya mustathna minhu ataukah dikeluarkan diambil dari dua-duanya silap Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya mustafna itu diambil dari mustafna minhu. Tamam? Bagaimana yang kita cukupkan kemarin pada kalimat maqamal qaumu illa zaidan. Zaid di sini mustafna. Al-qaum ialah mustafna minhu. Hukumnya ialah qiyam berdiri. Menurut pendapat yang pertama, ya, ikhwan fillah bahwasanya Zaid di sini diambil mustakhraj dari al-qaum faqat. Al-qaum faqat. Maka di sini karena dengan kaul yang pertama ini, maka engkau sekarang ini seakan-akan memberitakan tentang kaum tadi saja. Memberitakan tentang kaum tadi saja. Bahwasanya kaum tadi tidak berdiri. Kaum tadi tidak berdiri. Hanya memberitakan tentang kaum tadi saja. Sementara Zaidnya tidak kamu beritakan bagaimana keadaannya. Apakah dia berdiri ataukah dia tidak berdiri. Hukum dia maskutun an diamkan. Kamu hanya memberikan hukumnya suatu kaum tadi. Kamu mengatakan kaum tadi tidak berdiri. Sementara Zaidnya tidak kamu berikan pada dia hukumnya. Sehingga Anda tahu apakah dia berdiri ataukah dia berdiri. Dari kami. Ya? Pendapat yang kedua yang kami Azzaikumullah ialah mengatakan bahwa saya mustasna itu diambil dari hukumnya mustasna minhu saja. Maka berarti Allah kamu ini sekarang memberikan hukum tadi kepada Zaid dan tidak memasukkan Zaid kepada mustafna minhu. Sehingga takdirnya sesungguhnya Zaid berdiri. Kamu katakan Zaid berdiri. Kamu kasih untuk dia hukumnya itu berdiri. Zaid berdiri. Tapi Zaidnya ini tidak kamu masukkan termasuk kaum. Sehingga kamu memberitakan tentang keadaan Zaid. Zaid berdiri. Namun dia bukan termasuk kaum tadi. Apa? Yang ketiga pendapat jumhur an-nuhat dan itu yang soal bahwa saya mustasna itu diambil dari dua-duanya, dari mustasna minhu dan dari hukumnya. Sehingga menurut pendapat yang ketiga ini khonamtina azakumullah kalimat al kaum illa zaidan berarti kamu sekarang memberitakan bahwasanya Zaid ini termasuk kaum tadi dan juga sekaligus kamu memberikan hukum kaum tadi itu berdiri. Kamu katakan sesungguhnya Zaid itu berdiri. Itu hukumnya. Zaid itu berdiri. Dan dia termasuk kaum yang tidak berdiri. Eh, ada kalimat ma, ma kaum. Kaumnya berdiri. Kaumnya tidak berdiri. Zaidnya, kamu kasih hukum berdiri. Kamu katakan Zaid itu berdiri. Dan dia termasuk kaum tersebut. Paham ya? Maklum. Baik, sekarang ada kalimat La ilaha illallah. Pada kalimat la ilaha illallah. Menurut pendapat yang pertama, ia mengatakan bahwasanya mustafna yaitu lafzul jalalah Allah diambil dari ilah mustafna minhu. Maka di sini Allah kamu hanya memberitakan tentang ilah tadi saja. La ilaha, tidak ada sembahan. Allah. Paham ya? Tidak ada sembahan. Sementara lafzul jalalah Allah Bentar, yang pertama tadi, kamu, kamu hanya memberitakan tentang ilah tadi saja. La ilaha, tidak ada sembahan. Sehingga lafzul jalalah Allah tidak kamu masukkan pada ilah tadi. Tidak kamu masukkan pada ilah tadi, sembahan tadi. Dan juga tidak kamu berikan untuk Allah hukumnya, yaitu ubudiyah. Kamu tidak mempersembahkan ubudiyah, penghambaan, peribaratan kepada Allah semata. Pada kaul fasil, ucapan yang keliru, sebab kalau kemudian seseorang tadi tidak memberikan pengabaan dia, ibadahnya dia kepada Allah semata, itu berarti dia belum muslim. Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya lafzul jalal Allah itu diambil dari hukumnya saja. Itu hukum dia. Sehingga dari sini Fanafidina Azakumullah kamu menyatakan bahwasanya Allah itu tidak termasuk ilah. Paham ya? Tapi kamu memberikan untuk Allah al-ubudiyah. Kamu mengatakan Inna Allah wa laysa minal ilah. Sesungguhnya Allah taala disembah dipersembahkan kepada Allah ubudiyah tadi dan Allah bukan termasuk ilah. Wa hadza itu apa? Kalau Allah itu ilah. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya lafzul jalal Allah ini diambil dari ilah dan dari hukumnya. Maka menurut pendapat yang ketiga ini Allah berarti kamu menyatakan Allah Taala itu termasuk ilah. Dan sekaligus pula kamu memberikan untuk Allah Taala hukumnya yaitu apa? Al-ubudiyah. Allah termakbud disembah. Bahkan dengan hak sementara yang lainnya tidak. Tafna. Hadahu. Sehingga dengan pendapat yang ketiga ini akan ketika seseorang tadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia mengandung konsekuensi mempersembahkan ibadah tadi untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata dan meniadakan segala bentuk alihah sesembahan sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ada huwa Apakah Al-Kisai termasuk Al-Sunnah? Allahu a'lam. Yang jelas dia akan termasuk termasuk Nuhat, termasuk Nuhat, ah, alina Nahu. Ya, setahu saya karena bin Azzaqullah dia tidak dimasukkan dalam uh, ada nahwu yang sunni. Yang saya tahu yang sunni ialah Sibawai wa Khalil bin Ahmad kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa Al-Asmu'i Al-Asmu'i rahimahullahu taala dan beberapa kitab yang lainnya. Al-Kisai tahu saya nggak masuk. al Harrah tahu saya nggak masuk. Al-Mibrad tahu saya nggak masuk. Coba lagi. Al-Akhfash tahu saya nggak masuk. Coba lagi. Coba. Ibn Hisham. Sahih Al-Qatar. Baik ya Pak. Untuk, untuk Ibn Hisham, Allah. Ini pernah dibahas, eh, diperbincangkan di Gemaj, terakhir. Apakah termasuk Al-Sunnah? Ada ketika. Untuk pemastiannya, nggak jelas. Dikarenakan harus melihat atau merujuk pada biografi beliau. Dan juga beliau jarang punya kitab-kitab yang membahas masalah dan semisalnya. Tetapi dilihat dari sisi akwal-akwal beliau, dalam nahu misalnya misalnya itu insyaallah taala boleh termasuk orang-orang yang berpaham ber, berpemahaman demikian. Tamam? Hada wallahu a'lam. Tamam? Wallahu a'lam. Hada itu khulafahnya seperti kemarin. قال رحمه الله تعالى قلت ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا ini ucapan Syekh Abdurrahman Al-Syekh saya katakan Tidak diragukan lagi bahwasanya Allah Taala tidak masuk pada manfi sama sekali. Tidak masuk pada al-ilah sama sekali. Itu muslimin minhu. al-murada min hadhil kalimah. Sebab yang dimaukan dengan kalimat ini ialah ifraduhu ta'ala bil ilahiyah. Mengesahkan Allah Taala dengan sesembahan. Fi qalbil muwahid. Pada hatinya sang muwahid. Wa qawlihi wa amalih. Ucapannya dan juga amalnya. Kama dallat alaihi al-ayatul muhkamat sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat yang jelas. Kama akhbara an da'wati rusulih sebagaimana Allah memberitakan tentang dakwah para rasulnya an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairih. Maka kamu semuanya beribadah kepada Allah semata, kalian tidak memiliki ilah sembahan selain Allah tabaraka wa taala. Fanafaul ilahiyata amma siwallah. Maka mereka para rasul ini meniadakan segala bentuk peribadatan selain Allah tabaraka wa taala wa asbatuha lillahi wahdah dan mereka menetapkannya untuk Allah semata. Fa'innahu ta'ala wal muttasif bitafarudihi bililahiyah azalan wa abada. Sebab Allah Taala Allah lah yang disifati atau memiliki sifat esa dalam perkara eh, sembahan azali dan abadi. Kama qala ta'ala, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Wa akhbara ta'ala anna al-musyrikeen ajitana lina'budallah wahdah. Menunjukkan kaum musyrikin pun juga mengakui meyakin demikian. Aradu ayyudkhiluhu fi jumlati aliyati fil ibadah. Kaum musyrikin berkehendak memasukkan Allah tabaraka wa taala dalam golongan kesembahan sembahan mereka dalam perkara ibadah. Wa ankaru an takuna al-ibadatu lahu wahdah. Dan mereka mengingkari kalau ibadah itu untuk Allah semata. Artinya jangan untuk Allah semata. Ya untuk Allah, ya untuk berhala-berhala, dan yang lain-lainnya. Begitu maksudnya. Ma'na arifatihim Allah ilaha illallah. Tubutilu dhalik. Padahal mereka juga tahu bahwasanya kalimat la ilaha illallah mematahkan kemauan mereka tersebut. Pada ikhwan mifhab al-inkar wal inat wal-juhud. Qala rahimahullah ta'ala wa taswiyatu alihatihim billahi fil ibadah wa syirkul akbar. Kata beliau, menserajatkan atau menyamakan sesembahan-sesembahan mereka dengan Allah Taala dalam perkara ibadah, itulah yang namanya syirik akbar. Alladhi yujibul khuluda finnar yang mengibatkan kekal dalam neraka selama-lamanya. Fal muahid mukhalifun lil musyrik fi qawlihi wa fi'lihi wa niyatih. Maka yang namanya muahid berbeda dengan kaum musyrikin dalam ucapannya, perbuatannya dan juga niatnya. Wa hadza zahirun la khafa bihi bihamdillahi ta'ala ini perkara yang sangat bahir, tidak samar lagi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh ikhwan, dari mulai kultu sampai ini faqat indakum. Agar Hah? Jatuh pada kalian. Wa qala Abu Abdullah Al-Qurtubi fi tafsir la ilaha illallah. Al-Qurtubi menyatakan dalam tafsir la ilaha illallah ai la ma'budu illallah. Kata Al-Qurtubi Maknanya ialah tidak ada sembahan kecuali eh, illa huwa, kecuali Allah. Wa likhana bidina Allah qaulun nuhat. Paham ya? Ucapannya ada satu. Wa likhana bidina Allah qasirun, qasirun li wujudil ma'budat siwa Allah. Paham qasir? Pendapat yang kurang, kurang lengkap. Sebab pada kenyataannya ada sekian banyak sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala mengandalkan sendiri la ma'budah illa huwa. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Ada kafir. Kenyataannya di alam dunia ini sekian banyak kesembahan sembahan selain Allah. Agar ada yang nyembah batu, patung, arca, berhala, pohon, keris, ake, segala macam, macam-macam. Sehingga karena perlu penambahan yang namanya hakun, hakun, tidak ada sembahan yang hak yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Nah, penambahan kalimat hakun dengan ayat zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ayat itu. Walaupun di dunia ini ada sekian banyak sembahan-sembahan untuk Subhanahu taala yang diibadai, namun mereka semua yang ikhwan azakumullah ialah alihah yang batilah, sembahan-sembahan yang batil, tidak diridhai oleh Allah taala. Nah, sehingga harus ada penambahan yang namanya hakun. Wa qala Az-Zamakhsyari, Az-Zamakhsyari menyatakan Jarullah Mahmud bin Umar ya. Mahmud bin Umar al-mulaqab fi Jarillah. Al-ilah min asma'il ajnas seperti ya. Lafaz al-ilah termasuk isim jenis, yakni yang dimaukan dengan isim jenis ini di sini bin Azzaikumullah isim yang mencakup semua jenis ilahiyat. Sehingga kalimat al-ilah, kalimat al-ilah kalau diitelakan itu masuk padanya ilahun bihaq wa ilahun bil fafil. Masuk padanya sembahan yang hak yaitu Allah, masuk pula sembahan dengan yang fafil. yaitu segala sesuatu yang diibadai selain Allah Tabaraka wa taala. Karrajul wal faras seperti laki-laki dan al faras kuda. Ya ala kulli ma'budin bihaqqin aw fafil. Bisa dipergunakan untuk semua yang diibadai dengan hak atau dengan yang batil. Thumma ghalaba 'alal ma'budi bihaq. Kemudian menjadi umum dipergunakan untuk sesembahan yang hak. Ghalaba lebih, lebih umum, lebih galib penggunaannya untuk sesembahan yang hak. Ketika bukan ilah itu secara itlak yang dimaukan ialah ilahul hak, semua yang benar yaitu Allah tabaraka wa taala. Wa illa pada asalnya bertindak fillah kalimat ilah ini isim jenis mencakup sembahan yang benar dan sembahan yang batil. Qala Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan Al-ilah huwal ma'budul muta' Ilah di ikhwan maknanya sesembahan yang taati. Fa'innal ilaha wal ma'luh. Tapi yang namanya ilah itu ma'luh. Ilah di makna ma'luh. Seperti kitabun makna maktub. Nah. Wal ma'luh huwa alladhi yastahiq wa yu'bad dan yang namanya makhluk ialah zat yang berhak untuk diibadai. Wa kaunuhu yastahiq wa yu'bad dan keadaannya berhak untuk diibadai huwa bima tasafa bihi min sifat yaitu disebabkan karena makhluk tadi memiliki sifat atau bersifat dengan sifat-sifat allati tastalzimu ay yakuna huwal mahbubu al hub sifat-sifat yang dengan itu al makhluk tadi sembahan tadi apa namanya menjadi zat yang dicintai dengan puncak kecintaan al makhbu lahu ghaidul khubu yang ditundui dengan sepenuh ketundukan untuknya asyhadu an la ilaha illallah kalimat al mahbud al muta' nah wa qala rahimahullahu taala indakum hadha فإن الإله هو المحبوب المعبود إنكم هذا موجود طيب وقال رحمه الله تعالى فإن الإله هو المحبوب المعبود الإله ialah zat yang dicintai dan diibadai alladzi ta'lahul qulubu fi hubbiha di mana hati ini beribadah kepadanya dengan kecintaan kepadanya pula wa taqba'u lahu wa tadhillu lahu wa takhafu wa tarju di mana dia, dia tunduk kepadanya merendahkan diri kepadanya takut kepadanya mengharap kepadanya wa tunibu ilaihi fi syada'idiha dan uh, kembali kepadanya dalam perkara-perkara yang rumit yang sulit baginya. wadad'uhu fi muhimmatiha dan hati itu menyembah uh, berdoa kepada Allah dalam perkara-perkara yang penting bagi dia. wadatawakkalu 'alaihi fi masalihiha dan bertawakal kepadanya dalam semua kemaslahatan dia. Watalja'u ilaihi wa bi zikrih dan dia talja ilaih. Apa namanya? mendekat kepada Allah, kembali kepada Allah, berlindung kepada Allah dan tenang hatinya ketika berzikir kepadanya. Wataskunu ila hubbih dan hatinya pun tenang dengan kecintaan kepadanya. Walaysa dzalika illa lillahi wahdah. Dan itu semuanya karena betina tidak bisa dipersembahkan kecuali untuk Allah semata. Yang namanya ketundukan, rasa takut, serba mengharap, kembali ketika keadaan sulit, berdoa ketika membutuhkan sesuatu, bertawakal, eh, tamam itu semuanya khanafatina azakumullah hanya bisa dipersembahkan untuk Allah Taala Walihada kanat la ilaha illallah asdaqal kalam. Oleh karena itulah kalimat la ilaha illallah adalah ucapan yang paling jujur wa kana ahluha ahlallahi wa hizbah dan orang-orang yang mengucapkan ini ahli kalimat la ilaha illallah ini ada tauhid, ialah ahlinya Allah dan golongannya Allah. Wal munkirun laha a'da'ahu wa ahla ghadabihi wa niqmatih dan orang-orang yang mengingkari kalimat ini menjadi musuh-musuh Allah dan orang-orang yang dimurkai dan dihukum olehnya. Fa idza sahhat sahha kullu mas'alatin wa halin wa dzauqin. Kalau kalimat ini sahih, sahih maka sahih pula semua permasalahan, semua keadaan dan semua perasaan. Wa idza lam yusahhihal 'abdu dan apabila seorang hamba tidak membenarkan, tidak mensahihkan kalimat la ilaha illallah ini, fal fasadu lazimun lah, maka kerusakan pasti akan menyertai dia fi ulumihi pada ilmunya wa amalihi pada amalannya. Jangan dari sini karena semua ilmu-ilmu yang kemudian menyimpang wa amalan-amalan yang kemudian menyimpang itu berarti menunjukkan kalimat la ilaha illallah pada orang tadi juga menyimpang. Walaupun ikhwanafitina azakumullah kemudian dia teriak-teriak ke sana kemari mendakwakan tauhid, mengajarkan kitab tauhid, oh mengajarkan Fathul Majid, yang namanya tasih yang, yang namanya yang namanya pembenaran ikhwanafitina azakumullah bukan semata-mata ucapan. Yang namanya pembenaran, tasih, pensahihan itu dalam bentuk amaliyah, dalam bentuk amal dan khanabatin azakumullah. Mahfum? ada huwa. Sehingga dari sini ya, khanabatin azakumullah, masing-masing kita bisa melihat tatkala ilmu kita menyimpang la Allah, tatkala amal kita berseberangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la Allah berarti menunjukkan kalimat la ilaha illallah pada kita belum beres. Belum belum beres. Dan sebaliknya ya, khanabatin azakumullah, tatkala ilmunya sahih, ilmunya lurus, ilmunya sawab sesuai dengan sunnah wa amalannya juga demikian mustaqim sesuai dengan sunnah berarti kalimat la ilaha illallah pada diri dia sahih hadha huwa Allahul musta'an wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala al ilahu huwa alladhi ta'lahuhu al qulub mahabbatan wa ijlala wa inabatan wa ikrama wa ta'dhiman wa dhulla wa khudu'an wa khawfa wa raja'an wa tawakkula al ilah Maknanya ialah zat yang diibadai oleh hati. Mahabbatan dengan kecintaan. Wa ijlalan dengan pengagungan. Wa inabatan dengan inabah kembali kepadanya. Wa ikrama dengan pemuliaan. Wa ta'zima dengan pengagungan. Wa dhulla kerendahan. Wa khudu'an ketulukan. Wa khaufan dengan rasa takut. Wa rajaan dengan pengharapan. Wa tawakkula dan tawakal kepadanya. Ini semua karena kita yang namanya mahabbah, al-ijlal, al-inafa, al-ikram, al-ta'zim, al-zul, Itu semuanya tidak boleh dipersembahkan kecuali untuk Allah semata. Mafhum? Mafhum. Wa qala Ibnu Rajab rahimahullah taala, al-ilah huwa alladhi yuta'u fala yu'sa. Yang namanya al-ilah ialah zat yang ditaati dan tidak dimaksiati. Haibatallah dikarenakan rasa haibah kepadanya segan kepadanya. Wa ijlalan wa mahabbah. Wa khawfan wa rajan wa tawakkun alaih. Ini semuanya sama dengan di atas. Wa su'alan min. Dan juga dengan bertanya memohon kepadanya. Wa du'aan lahu. Berdoa untuk kebaikannya. Wa la yasluhu dhalika kulluh illa lillahi azza wa jal. Dan itu semuanya tidak bisa diperuntukkan kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Faman asyraka makhluqan في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية maka barang siapa yang mempersekutukan makhluk para sedikit saja dari perkara-perkara tadi yang itu merupakan kekhususan ilahiyah kekhususan Allah Taala karena dzalika qadhan fi ikhlasih itu menunjukkan uh, ada kerusakan pada keikhlasan dia fi qauli la ilaha illallah pada ucapan kalimat La ilaha illallah. Wa kana fi min ubudiyatil makhluk. bi hasabi ma fi min dhalik. Maka pada hatinya terdapat peribadatan kepada makhluk seukuran sekadar apa namanya kesyirikan yang ada pada dia dalam bab tadi. Masya Allah. Ini saya ikhwan ucapan yang sama dari para ulama tadi semuanya. Wa qala al-biqa'i la ilaha illallah ay intafa intifaan aziman ay yakuna ma'budun bihaqqin ghairal malikil azam. Lafaz ini meniadakan dengan peniadaan yang sangat agung kalau ada sembahan yang hak selain al-malikil azam, raja yang paling besar yaitu Allah Taala. Artinya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi sedikit pun sekalipun siapapun kecuali Allah Taala. Fa inna hadzal ilm wa a'zamu dzikra al-munjiyah min ahwal sa'ah. Bab ilmu ini adalah peringatan yang paling besar yang menyelamatkan dari kengerian-kengerian hari kiamat. Wa inna ma yakunu ilma idza kana nafi'a. Dan sesungguhnya yang namanya ilmu itu dikatakan ilmu ketika dia bermanfaat. Wa inna ma yakunu nafi'a idza kana ma'al iz'an. Dan ilmu itu dikatakan ilmu yang manfaat kalau disertai dengan ketundukan wal amal bima taqtabih dan disertai pula dengan amalan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya wa illa fahuwa jahlun sirf kalau nggak demikian tidak disertai dengan ketundukan atau dengan amaliyah maka itu merupakan kebodohan murni Wa qati bi rahimahullah al ilah fi'alun bi ma'na maf'ul kal kitab bi ma'na al maktub min aliha ilahatan ay abada ibadatan taqaddama hada qala syarih رغت اشاري شافين شاف اشاري عزيز بدبال لا يا اخي من شارح ها فيصل شيخ سليمان بن عبد الله ال الشيخ قال كتابنا قال كتابنا تيسير العزيز الحميد طيب قال الشارح وهذا كثير في كلام العلماء ان فنيا بكن دلم ucapan para ulama wa ijma'un minhum anna al ilah Dan ini merupakan kesepakatan dari mereka semua bahwasanya al-ilah maknanya baikkan al-ma'bud yang disembah. Khilafan lima ya'taqiduhu huffazul kubur wa jahalatul mutakallimin. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh para penyembah-penyembah kubur dan ahli ilmu kalam yang bodoh-bodoh min anna ma'nahu yang meyakini bahwasanya maknanya ialah wal khaliqu wal qadiru alal ikhtira al ilah dimanakan dengan zat yang menciptakan dan yang mampu untuk menciptakan wala ada yang semisalnya oleh karena Allah prinsipnya ahlu kalam wasufiyah wal kuburiyah wa sekarang ini azakumullah tablighiyah wa yadhunnun mereka semua mengira annahum idza qaluha kalau mereka sudah mengucapkannya faqad atau minat tauhid bil al quswa mengira kalau saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan artian tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, enggak ada yang menciptakan kecuali Allah, mereka mengira mereka telah mendatangkan tauhid pada puncak yang paling tinggi, ghairul quswa. Walau fa'alu ma fa'alu, walaupun mereka berbuat apa yang mereka berbuat. Dalam bentuk min ibadati ghairillah, dalam bentuk ibadah kepada Allah, seperti kada'watil amwat, berdoa kepada orang-orang mati, wal istighatsah bihim, istighosah dengan orang-orang mati fil kurubat di saat-saat sulit wan nadillahum fil mulimat atau bernazar untuk orang-orang mati dalam perkara-perkara yang penting bagi mereka ila ghairi dzalika min wa'an ibadat dan yang lain-lain dari jenis-jenis ibadah. Nah, ya. ini semuanya khonafidin azakumullah diakibatkan dikarenakan mereka ini khonafidin azakumullah satu di antaranya salah dalam memaknakan kalimat ilah salah dalam memanakan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang sesungguhnya atau yang seharusnya dimanakan dengan tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Mereka memanakan dengan mana tidak ada pencipta, nggak ada yang ngasih rezeki kecuali Allah. Sehingga bayangannya mereka, kalau ada orang yang mengucapkan kalimat ini dan dia meyakini pencipta ialah Allah, yang ngasih rezeki ialah Allah, yang mengatur ialah Allah, yang maha memiliki ialah Allah. Yang maha mampu ialah Allah. Kalam. Dia seorang wahid yang paling top. Walaupun dia itu nyembah-nyembah di kuburan. Doa-doa orang mati di kuburan. Walau mereka istighosah ah, kepada menyebut orang-orang mati ketika mendapatkan musibah. Hah? Indonesia bersedih istighosah akbar. Yang sebut orang-orang mati. Minta bantuan kepada mereka. Ini sebenarnya khonafidina Share Syirkun akbar. Syirik besar yang dulu semua diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang mulai tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Satu dikarenakan kiai dan mereka yang salah dalam memarakan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua dikarenakan ulama usu pak yai pak yai yang tidak mau menerangkan kepada umatnya tentang tauhid yang sahih yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya yang dikarenakan taklid taqlidul a'ma sikap membebek yang sangat buta pada mereka yang hendak dinazakumullah beribadah sesuai dengan apa yang mereka jumpai pada moyang-moyang mereka bah-bah mereka yai-yai mereka fala haula wala quwata illa billah wa ma sya'ru kata beliau mereka obat kubur penyembah kubur itu enggak mengira enggak enggak mengetahui anna musyrikil arab wa ghairihim bahwasanya kaum musyrikin Arab dan semisal mereka yusyarikunahum fil iqrari bihadal makna. Sama dengan mereka dalam hal meyakini makna ini. Salam. Nah, ya nah, mereka tidak tahu itu. musyrikin Quraisy di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka semuanya meyakini dengan seyakin yakinnya Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang mengatur urusan. Walaupun demikian, ya yang tidak dianggap oleh Rasul. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi semua kaum musyrikin tadi sampai mereka itu mau beribadah kepada Allah semata, mempersembahkan ubudiyahnya, penghambaannya untuk Allah Taala bukan yang lainnya. Kalau haula wala quwata illa billah. Alangkah miripnya prinsip-prinsip orang sekarang dalam memanakan la ilaha illallah dengan prinsipnya kaum musyrikin. Padahal kaum musyrikin sangat memahami betul, sangat mengerti tentang makna la ilaha illallah. Terbukti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka makna kalimat ini ada kalimat ini, la ilaha illallah, mereka langsung memberontak. Ajitana lina'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Apakah engkau datang kepada kami supaya kami beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan sesembahan moyang-moyang kami, kanjeng-kanjeng kami. Tahu mereka mesti tahu ya kawan, tahu maknanya. Sehingga mereka mengingkari kalimat la ilaha illallah itu. Amal an, pun sekarang ya, kawan nabi azakumullah, banyak orang yang mengucapkannya. Semua mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi tidak tahu maknanya. Bayangannya maknanya ialah tidak ada yang menciptakan kecuali Allah saja. Akhirnya Ketika mereka melakukan tindakan ibadah kepada patung-patung, arca-arca, berhala-berhala, pohon-pohon keramat, kuburan, atau semisalnya, dikatakan ya akhi, ini syirik. Ini merupakan tindakan kesyirikan kaum musyrikin Quraisy zaman dahulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Marah mereka. Ini bukan kesyirikan ya akhi. Terus syirik itu namanya apa? Syirik itu ialah kalau kamu meyakini adanya pencipta selain Allah Taala. Fala haula wala quwata illa billah. Ada jahlun minhum ihadatin. Ini merupakan kejahilan mereka tentang perkara agama ini. Karena betina azakumullah. Ah, Allahul musta'an. Kau musyrikin Quraisy lebih alim, lebih ngerti daripada mereka-mereka ini yang sekarang ngaku sebagai kaum intelektual yang tidak mau dikatakan sebagai kaum primitif dalam perkara ini. Fala haula wala quwata illa billah. Ah, belum mengatakan bahwasanya kaum musyrikin Arab dan yang semisalnya juga demikian sama memaknakan demikian atau meyakini makna ini. Wa yataqiduna anna Allah wal khaliqul qadir al istirah. Mereka semuanya meyakini bahwasanya Allah itu yang menciptakan, yang mampu untuk menciptakan. Kama qala ta'ala, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah." Kalau kamu tanya sama mereka, siapa yang menciptakan mereka kaum musyrikin? Maka kamu mengatakan Allah yang yang kenal kami. Wakal, walaih sahal tahum man khalaqas samawati wal arba, la yakulunna khalaqahunna al-azizul alim. Kalau kamu tanya sama mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan yang menciptakan ialah Al-Aziz dan Allah Alim. Ya Allah Taala. Fa'akhbar Ta'ala anhum. Lalu Allah Taala memberitakan tentang mereka kaum musyrikin. Annahum muttakhadul awliya min dunih bahwasanya mereka menjadikan para wali-wali selain Allah Taala sebagai ilah. Wa qalu dan mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah sekatnya dekatnya yakni sebagai wasilah kami. Kata beliau, "Fatabban liman kana Abu Jahlin wa kufri min Quraisyin wa ghairihim a'lama minhu makna la ilaha illallah. Sungguh-sungguh celaka. Binasa. Orang yang Abu Jahal dan tokoh-tokoh kekufuran Quraisy ketika itu lebih alim, lebih mengerti tentang makna la ilaha illallah daripada orang tadi. Ala haula wala quwata illa billah. Ya Allah, masa Abu Jahal lebih, lebih mengerti daripada kalian? Terus kamunya dikali julukan apa? Kalau Abu Jahal saja yang mengerti tentang makna la ilaha illallah dikatakan sebagai Abu Jahal wa antumnya kaliannya yang tidak mengerti makna la ilaha illallah dikatakan sebagai apa? Abu apa? Hah? Abu Qasoh ya ikhwan. Allah. Qala ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun mereka kaum musyrikin dulu kalau dikatakan kepada mereka kalimat la ilaha illallah yastakbirun sombong mereka namun dan mereka mengatakan apakah kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami untuk penyair yang gila Fa'arafu. Mereka semuanya memahami, mengerti. Annaha tadullu ala tarki ibadati ma'budatihim. Mereka paham ya kan kaum musyrikin ini. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu menunjukkan makna harus meninggalkan ibadah kepada sesembahan sembahan mereka tadi. Makanya apa? Kita Allah sama mereka. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Maafin aku. Terus lihat apa? Hah? Kultu, katanya Syekh Abdul Rahman Al-Syekh. Fadalalatuha ala hadha dalalatu tabammunin. وأن ذلك يقتضي إخلاص الإبارة لله وحده فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد, وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة, دلالة مطابقة penunjukan kalimat la ilaha illallah Memang penunjukan kalimat la ilaha illallah atas makna ini, itu makna rububiyah Allah yang menciptakan yang memberikan rezeki itu disebut dengan dalalah tabamun yakni Kalimat la ilaha illallah ya ikhwan pada asalnya mengandung makna uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam kalifatnya. Tamam, dan sudah mengandung keyakinan Allah yang menciptakan. Dan keyakinan seperti itu Allah yang menciptakan dan misalnya mengandung konsekuensi harus mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata. Sementara penunjukan kalimat la ilaha illallah untuk makna meniadakan sembahan eh, dan ibadah kepada Allah dan harus mengesahkan Allah dalam dalam perkara ibadah itu disebut dengan dalalah mutabaqah. Wa hadha mafhumun insyaallah taala. Fadallat. Agar ya, kawan. Indakum hadha? Hah? Ada. Fadallat. Amma fadallat insyaallah taala diteruskan pada pembahasan yang berikutnya biidznillah taala. Intinya ikhwan fillah azakumullah bahwasanya kalimat ilah al-ilah itu mengandung makna al-ma'bud zat yang diibadai.